Inilah yang disebut Allah Subhanahu wa taala disebut dengan istidraj. Istidraj itu azab yang tertunda. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Salat tak pernah, puasa tak pernah, pengajian tak pernah, kerjanya jahat, membela orang yang salah, tapi rezekinya lancar, perkaranya menang terus, dapatnya ikan-ikan dua. Kalau tak ikan paus ikan hiu maka sesungguhnya dia sedang dimainkan Allah Subhanahu wa taala dengan istidraj. Apa kata Allah? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan azab yang tertunda. Wa umli lahum kuulur, kuulur untuk mereka. Kukasihkan dia rumah mewah, mobil mewah, duit banyak, bini tiga. Ah. Min haitsu la ya'lamun. Dia tak sadar disangkanya dia sedang dapat nikmat sesungguhnya dia sedang dapat laknat berbaju nikmat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah 1, 2, 3 dan 4 9, 10, 11 dan 12 Advokat mengundang Ustadz Abdul Somad sampai lupa COVID-19 Sebetulnya pantun ini hanya sebagai tradisi orang di bumi Melayu Delhi berpantun pembawa acara, berpantun awak. Dimulainya satu dua tiga dan empat, kita ikut pula satu dua tiga dan empat. Itu saja. Yang saya hormati bapak-bapak, keluarga besar, Forum Komunikasi Advokat. Tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi sebelum kami kemari sempat makan malam, agak lambat sedikit, saya katakan ke Bang Iqbal, Ustadz Iqbal Sauki Pulungan LC, Bang cepat sedikit, nanti kalau kita lambat payah ini, nanti diginak, dipasangkan orang nih pasal-pasal karet ke kita. Perkara lama kita aja belum selesai, belum SP3 lagi. Ini kaki ini sebelah masih tertambat lagi. Jangan sampai kena kita pasal-pasal baru. Jadi menjadi advokat ini luar biasa. Selesai pengajian subuh saya pun keluar dari masjid mau sarapan. Datanglah anak muda. Kata anak muda ini, Ustaz Somad, saya baru selesai S1. Fakultas apa? Fakultas Hukum. Oh, jadi sudah SH. Sudah Pak Ustaz. Rencana lanjut S2 MH? Tidak Pak Ustaz. Kenapa? Saya tak mau jadi pengacara. Banyak yang sudah masuk neraka Pak Ustaz. Jadi kau mau kemana? Aku mau ngambil S1 lagi Pak Ustaz. S1 apa? S1 hukum Islam. Aku mau taubat gitu dia. Saya orangnya tidak mau menjudge orang, menghukum orang saya tak mau. Saya mengajak dia berpikir. Sambil jalan saya ceritakan sama dia. Kalau tanah ulayat, tanah nenek mama, tanah orang-orang tua kita diambil oleh perusahaan, satu batang karet yang ditanam oleh nenek moyang kita dulu dihargai 1.500 sebatang. Orang kampung tak punya duit untuk menyewa pengacara. Siapalah yang membela mereka? Lama dia diam. Siapa yang siap membela mereka yang tahu hukum konvensional? Saya Sayalah Pak Ustadz, kata dia. Seandainya aku dikriminalisasi orang, dalam ceramah ada yang kesleo lidah, tersalah sikit. Rupanya diviralkan orang, ditangkap orang tak ada duitku untuk membayar pengacara, siapa yang membela aku di pengadilan? Lama dia diam. Terus saya tanya, masih kamu mau tinggalkan juga lagi ini? Insya Allah saya lanjut S2 Pak Ustaz. Oleh sebab itu kita ingin mindset orang berubah. Banyak orang beranggapan sesudah dia hijrah, setelah dia tobat, dia mau ikut pengajian, akhirnya dia tinggalkan ini semua. Aku udah aku tinggalkan dunia ini Pak Ustaz. Aku mau mati aja. Jadi kalau pengacara-pengacara ini tobat meninggalkan ini, siapa lagi yang bisa berkecimpung di sini? Siapa lagi yang membela alim ulama, para habaib? Siapa lagi yang membela orang-orang susah yang tidak mampu? Tapi ini ada dosanya Pak Ustaz. Dosa-dosa sedikit nanti kucarikan carikan syafaatnya insya Oleh sebab itu maka ini perjuangan luar biasa. Perjuangan ini tidak hanya dalam tablik akbar, ceramah, khutbah, tausiah, wirid yasin, Tak sesederhana itu guys. Ini kita berhadapan dengan hukum. Kita berhadapan dengan bukan pula hukum fikih, usul fikih, kawaidul fikih, halal haram, makruh mubah, syarat rukun wajib, sunat sunat muakat. Bukan ini. Ini kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang macam tadi itu. Bukan surat Al-Baqarah ayat 282, bukan itu sebutnya. Pasal sekian, ayat ini ada pula i-nya. Nah, siapa yang bisa menghafal itu? Ustadz sudah cukup banyak energi di kepalanya untuk membahas masalah Quran, hadis, ijma, qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab. Habis sudah energi di kepalanya. Maka ada beberapa orang yang diberikan Allah kekuatan ingatan, hebat cara bicaranya. Kalau saya perhatikan, kebanyakan pengacara itu dari dua daerah. Pertama, Sulawesi, Makassar, Sulawesi Selatan. Yang kedua, Sumatera Utara. Lama saya berpikir, kenapa dari dua daerah ini banyak pengacara? Setelah saya tengok-tengok-tengok, ternyata dua dari daerah ini kalau ngomong tuh lantang. Kalau orang dari Sulawesi dan Sumatera Utara nih ngomong, salah pun dia macam-macam betul kita tengok. <laughs> Yakin dia pedenya tinggi. Nah, itu. Oleh sebab itu ada juga orang benar, cuman gaya ngomong dia itu menurut pasal sekian ayat ini orang yakin iya apa tidak tapi kalau orang dari Medan ini paten kali dia oleh sebab itu maka ini bakat-bakat ini bakat kemampuan mengingat pasal-pasal bakat bicara yang lantang tegas dengan pilihan kata yang luar biasa ditambah dengan keberanian maka itu bekal yang luar biasa ada jaksa penuntut umum ada hakim yang memutuskan perkara ada terdakwa yang buta hukum tak mengerti. Maka dia perlu orang yang menasehati dia. Nasehat itu advice. Orang yang menasehati itu itulah dia para advokat atau bahasa lainnya disebut dengan lawyer. Dalam bahasa Arab disebut dengan mustasyar. Mustasyar diambil dari kata syura. Syura diambil dari kata musyawarah. Maka kata Nabi, "Makhaba man Tak sia-sia orang yang mau bermusyawarah minta pendapat orang yang mengerti hukum wa mana di mana istakhara dan tidak akan menyesal orang yang mau beristikharah. Saya insya Allah diberikan Allah kesempatan untuk belajar fikih Islam, hukum Islam, Islamic law. Tapi dalam masalah hukum konvensional saya buta, saya tak paham. Maka ketika saya terjerat dalam suatu perkara bahwa itu ceramah saya enam tahun yang lalu di dalam masjid pengajian subuh bukan pula itu intisari ceramahnya itu hanya menjawab pertanyaan orang. Lalu kemudian ketika diviralkan, saya tak dapat membela diri. Siapa yang membela saya? Berkumpullah pengacara-pengacara, tiba-tiba saja tak diundang, tak diajak, tak diminta, membubuhkan tanda tangan 70 orang pengacara muslim dari Sabang sampai Merauke siap untuk membela Ustadz Abdul Somad. Takbir! Allah. Macam mau perang aja. Begitu saya sampai di Jakarta disodorkan kertas. Ustaz Samad, inilah dia 70 pengacara yang sudah siap membela Ustaz. Selengkap dengan segala pasal-pasalnya. Bahwa Ustaz berbicara ini di dalam masjid. Tidak disuarakan mikrofonnya sampai keluar. Bahwa Ustadz bukan inti pembicaraan judul tema besarnya bukan masalah itu. Tapi Ustadz menjawab pertanyaan. Maka Ustadz tak bisa dikenakan satu pasal apapun. Meleleh air mata saya. Disangka mereka ini saya haru menengok itu. Yang saya pikirkan cemana membayar 70 pengacaranya. <laughs> yang saya pikir, mak kacau aku sekali ini ya. Rupanya ditengok mereka saya menangis. Datang pemimpin-pemimpin pengacara itu yang hebat-hebat itu yang terkenal-terkenal itu duduk mereka kami dari kolom forum komunikasi advokat ini kami dari ini kami dari ini apa kata mereka saya bisikkanlah kami ini Pak Ustadz Somad sudah lillah siap mati kami ini semua. Oh semangatlah saya dengan siap mati. Jadi maksud cerita saya ini dari awal ini adalah bagaimana kita profesional di bidang. Karena orang kalau tidak dia jalani ini dengan kesiapan mental dia bimbang-bimbang. Ragu dia melangkah, ragu dia bekerja, cemas-cemas dalam hatinya. Dalam perjalanan dari rumah mau ke kantor, mau ke sidang, mau ke pengadilan, mau ke perkara, betul tak yang kubuat nih? Kira-kira dapat pahala apa tidak? Jangan-jangan aku ini masuk neraka. Jangan-jangan apalagi kalau ditontonnya ada dulu film saya tonton tentang pengacara yang setiap perkara menang terus, menang terus, menang terus. Rupanya dia ditolong setan. Bintangnya Al Pacino. Bapak Ibu mungkin ingat itu filmnya. Setiap perkara dia menang terus. Bahkan orang-orang yang salah pun bisa dibenarkannya. Orang-orang yang menganiaya pun bisa dimenangkannya maka sesungguhnya dia sedang ditolong oleh kekuatan rupanya dia berkawan dengan setan inilah yang disebut Allah Subhanahu wa taala disebut dengan istidraj istidraj itu azab yang tertunda sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun salat tak pernah puasa tak pernah pengajian tak pernah kerjanya jahat membela orang yang salah tapi rezekinya lancar, perkaranya menang terus, dapatnya ikan-ikan dua. Kalau tak ikan paus, ikan hiu maka sesungguhnya dia sedang dimainkan Allah Subhanahu wa taala dengan istidraj. Apa kata Allah? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan azab yang tertunda. Wa umli lahum kuulur, kuulur untuk mereka. Kukasihkan dia rumah mewah, mobil mewah, duit banyak, bini tiga. Min haitsu la ya'lamun. Dia tak sadar. Disangkanya dia sedang dapat nikmat, sesungguhnya dia sedang dapat laknat berbaju nikmat. Puncak dari kepuasan adalah ketika kita bisa membela orang yang tak mampu, ketika kita bisa membela orang yang lemah, ketika kita bisa menaikkan orang yang di bawah naik ke atas dan orang yang hebat mulia karena kejahatan bisa kita tunjukkan kebatilannya. Di situ ada kepuasan yang luar biasa. Hidup ini singkat. Kebetulan kita diperankan Allah dengan peran masing-masing. Ditengok Allah Subhanahu wa taala ketika kita belum lagi dalam bentuk darah, daging, tulang, bulu, kuku, sumsum, masih dalam bentuk roh menurut ilmu Allah, menurut kudrat iradat Allah. Ditengok Allah taala, oh, ini cocoknya di pengacara. Ini cocoknya ustaz ini. Ini cocoknya tukang ojek ini. Eh jangan sepele kan. Dia memang tukang ojek, tapi semua ojek di Medan ini dia bosnya. Itu. Nah, oleh sebab itu apa maknanya? Ini peran kita ini masing-masing diberikan Allah SWT. Yakinlah bahwa ini suratan kita dari kecil memang. Bapak dulu teringat saya gimana ceritanya Bapak ini bisa jadi pengacara nih. Saya Pak Ustadz dulu memang dari kecil memang udah bawaan. Kami dulu kalau cabut sama kawan, kawan tuh makan tiga bayar satu, ah, saya membelanya Pak Ustadz. <laughs> Tapi dulu Pak Ustadz, setelah saya hijrah nih insya Allah beralih saya Pak Ustadz tangan ini dulu pernah membunuh orang yang paling baik paman Nabi namanya Hamzah bin Abdul Muttalib kutusukkan tombak ke tengkuknya kugoyang-goyang sampai keluar dari selangkangannya mohon maaf itu pengakuan Wahsy berkulit hitam yang membunuh Hamzah tapi setelah dia hijrah masuk Islam bersyahadat tangan ini juga pernah kubalaskan membunuh orang paling jahat nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab. Makanya kata Nabi khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Dulu sebelum kau hijrah, kalau orang yang paling lantang berbicara, kalau yang orang paling menentang. Tapi setelah kau hijrah, kau juga lah yang orang paling lantang bicara untuk menyuarakan kebenaran. Itu makna hijrah. Ini banyak orang berpemahaman hijrah nih. Dulu sebelum hijrah, lantang bersuara, menggelegar. Kalau sidang, suara dia yang paling hebat. Begitu udah hijrah, macam ayam kena minyak lampu. Kau kenapa tak macam dulu? Dulu kau bukan main lagi semangat. Aku dah aku tinggal tuh sudah. Aku dah mau mati aja nih udah. Oh tak betul. Suara tetap lantang, tetap menggelegar. Cuman bedanya kalau dulu ikut pada kebatilan, setelah hijrah maka dia kauil hak untuk menunjukkan yang hak itu adalah benar. Makanya doa kita selalu Allahumma arinal haqqa haqqa tunjukkan padaku yang benar itu benar Warzuknat tiba'ah berikan aku kekuatan untuk mengikutinya wa arinal batila batila tunjukkan di mataku bahwa yang batil itu adalah salah warzukna ijtinabah berikan aku kekuatan untuk menjauhinya poin yang pertama hijrah taubat bukan berarti meninggalkan ini dokter taubat bukan berarti meninggalkan kedokteran pengacara taubat bukan berarti meninggalkan hukum lawyer advokat hakim tobat, bukan berarti meninggalkan martil ini lalu martil itu dirubahnya jadi tukang. Bukan, dia tetap dengan posisi itu, tapi berubah arahnya. Sebagaimana berubah arah kiblat yang dulunya ke Baitul Maqdis berubah 180 derajat. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Adapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Al-Hijrah. Siapa itu yang hijrah itu ya Rasulullah? Man hajara manahallahu anhu orang yang meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini gerakan revolusi dalam diri, revolusi jiwa kita karena kita ini terus saja berputar terus sidang berperkara, sidang duit berperkara, godaan-godaan terus sampai lupa di mana titik balik. Kita mesti berhenti sejenak. Diawali dari Hajar Aswad, berhenti di Hajar Aswad, berpikir aku ini mau kemana Sampai kapan aku di sini begini? Sampai kapan aku akan melakukan perbuatan ini? Maka berhenti merenung sejenak, lalu kemudian memulai langkah baru, maka kita sadar bahwa hidup ini hanya persinggahan semata. Saya singgah di Medan, dari Pekanbaru, singgah ke Medan. Nanti hari Kamis kami lanjutkan ke Bukit Tinggi. Sehabis Bukit Tinggi singgah kami lanjutkan ke Palembang. Dari Pelembang kami lanjutkan lagi ke Jambi. Dari Jambi balik lagi kami ke Pekanbaru. Begitu juga dengan hidup kita ini. Ini adalah persinggahan sementara. Kebetulan singgah menjadi hakim, kebetulan singgah menjadi jaksa, kebetulan singgah menjadi pengacara, kebetulan singgah menjadi ulama, kebetulan singgah menjadi orang kaya. Tapi ini bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah nanti tempat yang paling indah. Hanya caranya macam-macam. Siapa diantara kita ini yang masuk surga duluan? Apakah ustadz atau pengacara? Tak ada yang tahu. Semuanya akan dilihat keikhlasannya. Ada orang yang tak pernah ceramah, tak pernah khutbah, tak pernah pengajian tak pernah seminar, tak pernah lokakarya. Dia hanya sidang ke sidang, sidang ke sidang. Tapi rupanya dia sedang menolong orang susah, menolong fakir miskin, menolong orang teraniaya. Seorang ibu yang melahirkan, yang mengandung, yang membesarkan, tiba-tiba tak ada duitnya dijualnya kayu anaknya sebesar dua jari saja. Lalu kemudian dituntut di pengadilan. Datang seorang pengacara membelanya. Maka sesungguhnya kalau dilihat secara hukum ini tidak adil, tapi puncak keadilan adalah ketidakadilan. Oleh sebab itu gelambang daripada hukum itu adalah orang yang tertutup matanya. Kenapa? Karena mata tak pilih kasih. Karena mata hukum tidak memilah dan memilih di mana letak keadilan, disitulah ada kebenaran. Makanya ketika datang seorang mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ini ada seorang perempuan mencuri. Siapa namanya? Fatimah. Fatimah binti apa? Fatimah binti Aswad. Aswad artinya hitam. Fatimah bintil Aswad, Fatimah anak Pak Hitam. Kepala suku mencuri. Dalam Islam sudah jelas hukumnya. Asariku pencuri laki-laki. Wasariqatu pencuri perempuan. Fakta'u aidiyahuma potonglah kedua tangannya. Kata Nabi potong tangan, tak ada cerita. Tapi ini kepala suku ya Rasulullah. Dikirimlah orang yang paling dicintai, disayangi Rasulullah SAW. Anak angkat dari anak Nabi. Nabi itu punya anak angkat namanya Zaid bin Harisah. Zaid punya anak namanya Usamah bin Zaid. Usamah artinya singa, the lion. Lalu kemudian datanglah Usamah mengadu ke Nabi ya Rasulullah. Ini ada perempuan mencuri tapi dia anak orang kaya, dia anak kepala suku, anak orang pembesar, anak pejabat, anak orang hebat. Bisa tak kalau diringankan hukumannya jangan potong tangan? Dari rupanya Markus-Markus ini udah ada juga dari dulu. Lobi-lobi ke Nabi bisa tidak? Merah wajah Nabi, marah Nabi. Apa kata Nabi? Inna ahlakaman kana qablakum. Inilah sebabnya umat-umat sebelum kamu dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Idza saraqa fihi mudhaif aqamu alaihi hadda. Kalau yang mencuri itu orang lemah, rakyat jelata, ditegakkan kepastian hukum. Wa idza saraqa fihi syarif tapi kalau yang mencuri itu syarif, orang mulia, anak kepala suku, anak orang kaya, anak pejabat, taroku mereka biarkan. Inilah yang menyebabkan dunia ini hancur gara-gara perbuatan seperti ini. Wallahi demi Allah kata Nabi. Wallahi demi Allah. Lau sarakat Fatimah binti Muhammad. Kebetulan sama nama anak yang mencuri itu dengan nama anak Nabi. Seandainya Fatimah anak anak Muhammad yang mencuri, jangankan Fatimah anak si Aswad, anak Muhammad yang mencuri, laqata'tu yadaha. Aku sendiri yang akan memotong tangannya. Begitulah kepastian hukum yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum tak pilih kasih. La arabi wal ajam. Tak ada beda antara orang Arab dengan orang yang bukan Arab. Wala farqa bainal wal aswad. Tak ada beda antara orang berkulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam. Semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab. Adam dari tanah. Maka dari tanah akan kembali kepada tanah akan masuk ke lubang tanah, akan dimakan cacing tanah. Oleh sebab itu prinsip itulah yang ditanamkan dalam diri setiap hari, setiap pagi, setiap petang. Supaya ingat kita pada mati. Nafsu ini kalau dipeturutkan mau ini, mau ini, mau ini. Sampai kata Nabi SAW, Laukana libni Adam wadian min turab. Seandainya manusia itu punya satu lembah dari emas, seandainya manusia itu laukana libni Adam wadian min zahab. Seandainya manusia itu punya lembah dari emas, latamanna ayakuna lahu wadian ahar dia akan minta lagi, minta lagi, minta lagi. Kita sekarang sampai pada masa masyarakat konsumtif. Mazhabnya konsumerisme. Akidahnya wujudiah, wujud. Yang wujud itulah yang ada. Yang tak ada wujud tak ada. Sorga tak ada wujud, berarti tak ada. Malaikat kiraman katibin tak ada wujud, berarti tak ada. Neraka tak ada wujud, berarti tak ada. Sampai pada puncaknya Allah tak wujud. Mana Tuhan itu? Ini Yang disebut dengan wujudiah. Wujud itu bahasa orang sekarang materi. Orang yang meyakini hanya yang ada saja disebut dengan materialisme, matre. Ada yang wujud, rumah wujud, mobil wujud, cincin wujud, gelang wujud. Mungkin bapaknya tak seberapa, tapi yang bergelang yang bercincin ini itu. Ini bang, aku kemarin undangan gelangnya hampir sebesar rantai sepeda. Masa abang sebesar ini kelingking juga lagi? dua gram dulu akad nikah 80 eh, tahun yang lalu bangkitlah semangat. Karena ada perkara pekaranya bang mainkan dulu pasal-pasal itu kenapa? <laughs> Oleh sebab itu maka luar biasa. Oleh sebab itu ibu-ibu hadir pengajian, bapak-bapak hadir, ini semua adalah kalau tadi disebutkan ada kejujuran, ada kebaikan, ada integritas, Mustahil. Ini hanya kata-kata yang keluar lipstick dari tepi bibir dari ujung lidah saja. Kalau tidak mendekatkan diri kepada Allah SWT, kalau tidak ingat mati. Saya dalam sebulan itu paling tidak sekali menengok orang mati sakratul maut ikut menengok orang sakit. Saya dalam dunia ustadz. Ustadz itu setannya ada juga, cuman tak banyak-banyak kali. Tetap saya bagaimana mengingat mati ini langsung datang ke kubur, menengok liang lahat untuk ingat Hai Abdul Somad bahwa kau akan mati. Oleh sebab itu bapak-bapak pengacara, ibu-ibu pengacara tentu lebih banyak lagi. Kalau bisa tiap-tiap hari. Kalau bisa syukur yang rumahnya dekat kuburan. Saya ini Pak Ustadz rumah dekat kuburan. Sekali pulang ke rumah dua kali lewat kubur. Mau pergi lewat, mau balik lewat. Nah, itu bagus sekali. Saya dulu sempat saya buat gambar di handphone tuh gambar kubur. Ketua masjid meninggal, sampai saya ke tempat penguburan sunyi. Saya tanya bapak tukang gali kubur, Pak, bapak udah lama kerja sini? Sudah Pak Ustaz. Kenapa diukur pakai bambu? Jadi rupanya orang menggali kubur ini tidak pakai meteran. Saya tengok pakai bambu. Kenapa pakai bambu tak pakai meteran? Banyak yang ukuran ini berubah Pak Ustaz. Diukur satu meter 50, satu meter 60, pas nanti jenazah datang, rupanya mengecil lubang itu disalahkan tukang gali. Maka kalau pakai bambu tak mungkin salah. Nampak mengecil. Tak sabar tanah itu ingin menjepit. Nah, hati-hati nih yang masalah-masalah tanahnya. <laughs> Oleh sebab itu maka di situ baru saya tahu. Oh, jadi pengalaman Bapak selama ini memang nampak berkurang Pak Ustaz. Mendengar mana jenazahnya? Ustadz Somad terlalu cepat datang. Jenazah belum datang katanya ah, itu sempat saya berdialog sama dia saya keluarkan handphone saya fotolah liang lahat itu saya foto liang lahat saya simpan ke handphone maka setiap menengok handphone tuh ingat mati ingat mati ah, ini bagus juga tapi sekarang udah saya robah dah asalnya itu malam jam 2 malam pulang pengajian sendirian saya kalau dalam kota sendirian masuk telepon saya buka datang pula takut saya sendirian nah oleh sebab itu maka bagus ini ingat-ingat mati ini karena kata Nabi SAW ada nasihat yang tak berbunyi kalau dalam acara silaturahim forum komunikasi advokat Kota Medan mungkin setahun sekali, mungkin hari-hari besar saja, mungkin pas halal bihalal menyambut tahun baru hijrah, lalu kemudian pas acara-acara Maulid Nabi Isra Mi'raj. Tapi kalau nasihat kematian ini inilah rem dia. Wakafa kafabil mauti wa wa'iza. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Bahwa sekarang kata orang ada hakim yang curang, ada jaksa yang jahat, ada yang korup, Orang baik tetap ada. Jamaah itu yang bercerita. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Ustadz, kami ini berpekara dalam masalah narkoba. Terus kami cari siapa hakimnya. Kami cari hakimnya siapa? Datang kami ke rumahnya. Pak, begini begono, begini begono, begini begono ini. Kata hakim, tidak. Saya tak mau mengasihi anak bini saya makan haram. Bawa ini pulang. Akhirnya kami tengok dia tak mau duit, kami cari apa hobi anaknya. Anaknya rupanya suka kucing. Kucing anggora yang pesek, makin pesek makin mahal kucing ini. Kami bawakan anak kucing untuk anak dia. Pak, kalau bapak tak mau duit, ini kami bawakan kucing. Tidak, aku masih punya duit untuk kucing. Jadi sampai hari ini yang punya punya integritas itu masih ada. Orang-orang yang jujur yang amanah itu masih ada. Tapi memang dia tak banyak. Mereka ini macam ya perlu dibudidayakan lah. Macam dinosaurus dia. Ah, itu udah hampir-hampir punah. Tapi Allah berjanji. Allah berjanji apa kata Allah? Wa may yartadda Siapa yang meninggalkan integritas, kejujuran, ketakwaan, kebaikan ini, ditinggalkannya, fasaufa ya'tillahu biqaumin. Akan diganti Allah dengan sekelompok orang. Yuhibbunahu wa yuhibbuna, yuhibbuhum wa yuhibbuna Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah yujahiduna fisabilillah mereka tolong agama Allah mereka tolong hamba-hamba Allah yang lemah la yakhafuna fillah mata laim. Mereka tak pernah takut kepada orang yang mengejek. mata laim dalam Quran disebut mengejek. Kalau orang sekarang membuli. Lebih kerennya lagi haters. Maka mereka tak pernah takut sedikit pun kepada bully-bully, haters dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tujuan mereka dalam hidup ini adalah mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Saya yakin dan percaya godaan bapak, godaan ibu tak sama macam godaan saya. Godaan saya tak begitu banyak, paling-paling pas dekat-dekat pilkada aja. Tapi doa godaan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekarang nih banyak goda-godaan ke saya. Baru pagi tadi masuk WhatsApp. Bisa tak Ustadz jalan begini? Saya bilang, yang dulu-dulu itu CRV saya tolak, Fortuner saya tolak. Kalian mau ngasih apa? Jadi saya pasang harga tinggi duluan. Pucat dia langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bicara tentang integritas, bicara tentang keyakinan bahwa rezeki itu dari Allah. Sengaja dijauhkan Allah antara lambung dengan otak. Otak di sini, lambung di sini. Karena banyak orang sekarang otak sama lambung bersatu. Macam otak udang. Kalau bercakap sama dia 5 menit, menit pertama itu aja yang agak lambung, agak jauh sedikit dari otak. Habis itu bersatu lah dia sengaja dijauhkan Allah di sini satu, di sini satu, tiga jengkal jaraknya supaya jangan sampai pikiran kita ini lambung, lambung, lambung, lambung, lambung, lambung. Malam tadi kami sedang duduk-duduk sama seorang profesor. Profesor ini ada kelebihannya nih Ustaz. Apa kelebihan dia? Siapapun yang berobat sama dia, terserah. Berobatlah terserah. Oh. Apa obat gula darah diabetes meletus itu Pak Profesor? Mudah aja Pak Ustadz. Apa obatnya? Jangan makan nasi. Pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, cari duit, duit untuk beli beras, beras di tanah jadi nasi. Kata profesor nih nasi pula tak boleh dimakan. Manusia ini kan aneh. Manusia ini makhluk yang unik. Bolak-balik cari duit, setelah duit dapat, diserahkan pula ke rumah sakit di Malaka. Bulat duit itu dapat, Tak sempat dinikmati, tak sempat dimakan pun tidak. Berdirilah saudara kita yang mencari makanan halal di rumah makan untuk melayani orang-orang hebat, orang-orang yang berkuasa, orang yang banyak duit ini. Bapak silakan makan, pesanan saya belum datang. Sudah semua pak, gulainya sudah, rendangnya sudah, satenya sudah. Ada satu yang belum. Apa pak? Rebus kentang tak pakai garam. Betapa kita tak dapat menikmati apa yang kita cari. Betapa kita punya duit, sesungguhnya duit itu hanya singgah saja di nomor rekening kita. Sempat dia singgah sebentar, habis itu keluar lagi kita transfer ke sana. Ke kawan-kawan kita juga, ke sahabat kita juga yang profesinya yang lain. Kalau ini profesi advokat, yang di sini pula profesi dokter spesialis. Martilnya kecil aja. Dipukulnya lutut dua kali, lima juta. Senternya kecil aja. Suruhnya buka mulut, ah lima juta. Sampai takut bapak tuh menutup. Karena bukanya jam 25, tutupnya berapa kata dia? Oh, oleh sebab itu, duit yang halal itu lah yang akan mengarahkan hati kita untuk berwakaf beli tanah bangun masjid. Masjid apa namanya yang di sana tuh? Masjid Al Ikhlas. Masjid apa namanya yang di sana tuh? Masjid At Taqwa. Itu agak aneh ku tengok masjidnya. Masjid apa itu? Masjid Al Advokat. Kumpul advokat-advokat ini dikumpulkannya duit, serahkannya dibuat mereka masjid. Aku Pak Ustadz kalau membangun satu masjid tak sanggup Pak Ustadz. Maka kami keroyokan, rombongan, pembebasan tanah satu meter lima ratus ribu. Kami keroyok, keroyok, keroyok, keroyok dapat satu hektar Pak Ustadz. Kenapa satu hektar? Karena di samping masjid nanti mesti ada MDA-nya, ada SDIT, Qurannya. Lalu kemudian kami cari alumni-alumni pesantren Mustafawiyah, Darul Arafah, Pondok Pesantren Gontor, Tebu Irang menjadi gurunya lalu kemudian pula kami didik mereka bagaimana melatih mereka nanti menjadi pengacara-pengacara yang membela orang lemah, bagaimana bicara, bagaimana mereka memilih kata, bagaimana mereka kuat menghafal, maka ini semua cita-cita kami Pak Ustadz. Kita mesti punya cita-cita bersama dari sekarang. Karena kalau hanya sekedar datang, duduk, ngobrol-ngobrol, foto-foto, minum-minum, apalagi minumnya kopi. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Oleh sebab itu maka ini semua penting. Ada visi misi cita-cita ke depan. Man bana masjidan siapa yang bangun masjid Allah mithlahu baitan fil jannah dibangunkan Allah untuk dia satu tempat dalam surga. Pak Ustaz ini ada duit Pak Ustaz. Terus ragu aku duit ini. Dibilang putih kali tidak. Dibilang hitam kali tidak. Agak abu-abu lah Pak Ustaz. Asrahkan. Ah, mau Pak Ustaz? Jangan aku tak mau yang abu-abu nih. Nah, ini kita serahkan untuk masoleh kepentingan banyak. Orang banyak akan menikmatinya. Mati kita itulah yang akan menerangi kubur, itulah yang akan menolong di alam barzah. Karena kalau diperturutkan dunia ini tak bertepi, macam minum air laut makin diminum makin haus, makin diminum makin ingin, puncak puncak puncak puncak. Tak sampai kita pada puncak kenikmatan. Nikmat yang paling nikmat adalah ketika menolong agama Allah Subhanahu wa taala.